Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla Wa la quwata illa billah amma ba'd Baik, hafalan dulu Silakan. Kita lanjutkan قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم Bab apa-apa yang datang bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan mereka meninggalkannya mereka terhadap agama mereka adalah al-ghulu berlebih-lebihan terhadap orang so soleh dan firman Allah azza wa jalla wahai ahli kitab janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian An-Nisa ayat 171 Kemudian kata Syekh صلف وزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ليحذر wa yujtanaba wa huwal ghulu fis salihin Kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid bahwasanya al-musannif rahimahullah ketika beliau menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur bersama orang-orang mati atau terhadap orang-orang mati berupa kesyirikan yang kesyirikan yang berlawanan dengan tauhid ya arada beliau inginkan di bab ini untuk menjelaskan sebab hal itu liyuhzaru untuk di apa namanya dikhawatirkan dan untuk dijauhi apa itu awal gulu fis solihin? Itu al gulu berlebihan terhadap orang-orang solih. Kemudian maja'a ay al adillah. Itu dalil-dalil sebab kekufuran Bani A, Adam. Tarkihim bil jari atfan 'alal mudhaf ilaih. Tarkihim ini dengan jar ataf ya atas mudhaf ilaih kufri dia jar antof ke mana kufri sababa kufri bani adam jadi kalau antof berarti sababa tarki tarkihim itu ya baik alal mudhaf ilaih Dia <clears throat> ya mudhaf mudhaf ilaih Kemudian al-ghulu huwa mujawazat mujawazatul haddi wal ifratu fi ta'zimi bil qawli wal i'tiqadi wa ta'andi ma marallahu ta'ala bihi. Al-ghulu maksudnya mujawazatul hadd, melampaui batas. Ya, sudah ada batasannya dilewati. Itu al-ghulu. Batasnya di sini malah lewat namanya gulu walifrat dan ya berlebihan dalam pengagungan berlebihan dalam mengagungkan dengan ucapan dan apa dan keyakinan berlebihan dalam mengagungkan baik dengan ucapan atau keyakinan wa ta'addi ya dan melanggar apa yang Allah perintahkan ya apa yang Allah taala perintahkan kepadanya baik fi salihin minal anbiya wal awliya ughrihim jadi mereka berlebihan ya dalam mengagungkan orang-orang soleh Orang soleh ini mencakup para nabi, wali-wali dan selain selain mereka. Kemudian yang dimaksud alur kitab dalam ayat humul Yahuduan nasoro orang Yahudi dan dan Nasoro. Tetapi sifat mereka pun diikuti oleh orang is Islam gulu berlebihan kepada orang soleh. Ya, sampai ngesot-ngesot kalau jalan. Kuburannya dicium-cium. Kuburannya dihiasi seperti pengantin. Ini terjadi ya. Kata Allah la taglu fi dinikum. Jangan kalian gulu dalam agama kalian. Ay la tata'addu la tata'addu ma haddadallahu lakum. Itu jangan kalian melanggar ya melampaui apa yang telah Allah batasi untuk kalian ya jangan kalian melampaui melanggar batasan-batasan Allah Fagolan Nasara fil Masih wa golal Yahudu fi Uzair. Maka gululah orang-orang Nasara terhadap Al-Masih mereka anggap Al-Masih Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Alhamdulillah. Begitu begitu pula orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Ini kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Iqra ya abil al manal ijmali wal ayah latan bagi ilm. Baik. Kemudian makna global untuk ayat Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahud dan orang Nasara dari melampaui batasan apa yang telah Allah batasi ya bagi mereka bi alla yarfa'ul makhluq dengan apa dengan agar mereka jangan meninggikan makhluk di atas kedudukannya ya jangan mereka meninggikan mengangkat makhluk di atas posisinya makhluk ya makhluk jangan diangkat seperti al khaliq ya alat yang zalahullah di atas uh, posisinya di atas kedudukannya yang Allah telah posisikan. Wa yunziluhu al-manzilata dan mereka memposisikannya dengan posisi yang tidak pantas ya. Alatilatan bagi yang tidak seharusnya illa lillah kecuali hanya untuk Allah Allah posisi tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian eh, setelahnya Qira ulan. Hah, jami'al ya wasalihihim baik kemudian kesesuaian ayat untuk bab ini ya ya lal kita bila taglu fi dinikum kesesuaian kesesuaiannya anna fihal nahya bahwasanya di dalam ayat tersebut ada larangan dari gulu mutlakon secara mutlak ya namanya gulu berlebihan itu dilarang gulu dalam hal apapun berlebihan ya makan jangan berlebihan minum ya memandang segala hal yang sifatnya gulu dilarang maka fayashmulu al-guluwa fi salihin atau fayashmalu mencakup gulu terhadap orang-orang so dan khitab ya walaupun bagi ahli kitab khitabnya walaupun ditujukan untuk ahli kitab ayat ini ditujukan untuk ahli kitab fa innahu maka sesungguhnya khitab ini amun umum yatanawalu jami'al ummah umum mencakup semua um umat ya sebagai bentuk tahziron tahzir peringatan bagi mereka an yaf'alu fi nabiyihim sebagai bentuk peringatan bagi mereka eh, perbuatan mereka pada nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka fi'lan nasara perbuatan orang nasoro fil masih dalam ke, kepada al-masih dan perbuatan orang Yahud fi uzir kepada uzir ya jadi peringatan dari perbuatan orang Nasoro dan orang Yahud itu ya terhadap nabi dan orang soleh mereka jangan seperti mereka orang Yahudi dan orang na Nasoro Baik. Setelahnya Iqra. Ya. fil ah yakfi ya Kemudian faidah dari hayat ini pertama tahrimul gulu. Diharamkannya gulu berlebihan fil ashkos kepada individu ya Ashkos individu orang per orang nggak boleh gulu berlebihan wal amal begitu juga diharamkan apa gulu dalam beramal jangan berlebihan misalkan sholat terus sholat malam terus tidak memperhatikan badannya perlu istirahat kalau sudah loyo bahkan sampai sakit istirahat ya baik jangan puasa terus semangat puasa Daud misal tapi badannya malah sakit akhirnya yang wajib terbengkalai ini salah ya dan selain itu intinya apa diharamkan gulu dalam semua hal. Kedua, faedah yang kedua, bantahan kepada orang-orang Yahud dan orang Nasara dan bantahan kepada orang yang semisal mereka fil fi guluwihim dalam hal apa? Gulunya mereka, berlebihannya mereka mengagungkan ashkhos fil ashkhos artinya mengagungkan seseorang ya dan gulunya mereka dalam amalan wa dalik dan selain itu contohnya apa berlebihannya orang Yahudi kalau buka itu harus muncul bintang baru buka ya puasanya itu berbukanya kalau sudah muncul bin bintang kelihatan bintang contohnya itu ya Baik. Gimana? Hah? Mendung, nah itu repot. <laughs> Kalau mendung nggak kelihatan bintang. Mungkin punya fikih lain, kira-kira saja. <laughs> Mungkin ya. Baik. Ketiga, silakan. Siapa Ahmad? ya wa asbabihi Baik, faedah yang ketiga Al-hasu, adanya hasungan Motivasi untuk Luzumul i'tidal Senantiasa menetapi i'tidal I'tidal itu pertengahan Sedang-sedang saja Pertengahan ya fiddin dalam agama ya fi wajamil umur dan dalam setiap perkara pertengahan i'tidal lurus i'tidal baina janibayil ifrat wa tafrit berada di antara sisi dua sisi ifrat dan tafrit ifrat itu berlebihan ya tafrit meremehkan jadi jangan berlebihan, jangan meremehkan. Ya, itu maksudnya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Tengah sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana teguran Nabi kepada tiga sahabat. Yang satu apa? Mau puasa terus, tidak akan pernah berbuka yang satu tidak akan menikah supaya fokus ibadah yang satu apa Di, uh, akan sholat malam terus nah ini ditegur oleh Nabi saw Alaihi Wasallam faman rogiba sunnati falisa min minni aku puasa dan aku juga berbuka aku apa menikah dan aku juga tidur ya sholat malam dan juga ti, tidur Baik. Atau dengan makna seperti itu ya. Kemudian yang keempat, peringatan dari kesyirikan dan juga peringatan dari sebab-sebabnya dan wasailnya. Perantara-perantara, wasilah-wasilah yang bisa menyebabkan kesyirikan. Di antara sebab kesyirikan adalah al-gulu, berlebihan kepada orang so soleh. Baik, alhamdulillah sudah selesai.